itu ya? Ini kenal dah. Eh, Kang Rosid? Ya. Apa kabar? Kabarnya baik. Kenal lagi sama saya? Masih ya <laughs> Masih. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah sehat, sehat, Kang Rosid. Ini dari langsung dari Malaysia nih. Iya, dari Malaysia ke rumah dulu. Ke rumah dulu. Oh, sekarang mau sholat ke masjid. Kan sudah azan tadi Kang Rosid. Ayo kita sama-sama sholat masjid. Udah berangkat dari sana ke masjid. Jangan macam itulah lah Bang Rosid. Jumlah kita sholat supaya ladang Bang Rosid ini dirahmati Allah. Tumbuh banyak, kemudian rezekinya luas. Bagi saya mah sholat atau tidak sholat mah sama saja. Ya Allah ya Tuhan. Tani. Tidak mungkin dengan sholat saya jadi pengusaha. udah berangkat dari sana. Ya berangkat. Allah. Bang Rosid, kenapa macam ini jadinya? Ya sudahlah, tak apa. Pak, kalau gitu kita aja yang sholat. Iya, iya. Jom. Ayo, Pak. Pantas kalau kata teman-teman Bang Rasid juga sudah meninggalkan sholat. Ya Allah, kasihan Bang Rasid. Mudah-mudahan mendapatkan hmm. hidayah. Ya. Apa kabar Pak? Sehat? Ayo kita sholat. <laughs> Ayo, ayo. Gimana hasil uh, pertanian nanti? Lumayan juga. Iya, alhamdulillah. Heeh. Sedikit-sedikit uh, masalah teman kita tadi Ustadz tolong hmm. dong dinasehati Ustadz supaya agar kembali lagi Ustadz Allah, ah itu tuh contohnya dia masih kerja kita udah sholat yeah. dia masih kerja gitu Ustadz Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah terlalu Kang, sibuk Kang Rashid, sekarang Kang Rashid Kang Rashid apa kabarnya sehat <laughs> Eh, Sama Rasid. <laughs> Gitu. Iya. ini Kang Rasid kita baru pulang dari sholat. Alhamdulillah kita semua merasakan hati ini tenang sekali. Oh, nah, kemudian kita pulang lihat Kang Rasid masih kerja aja Subhanallah. belum ada selesai pekerjaan Nah, sini saya ada kabar cerita nih. Ada cerita yang menarik. Mudah-mudahan Kang Rasid mau mendengarkannya. Bismillah. Ya. Duduk-duduk sampingnya ya. nggak apa-apa. Begini Kang Rasid. Uh, Kang Rasid insya Allah Muslim kan? Iya, iya Ustaz. Nah Rasul kasih kabar gembira untuk seluruh orang Muslim. Hmm. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati nal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Kang Rasid umat Nabi Muhammad. Betul kan? Iya. Pasti akan masuk surga. Tapi sayang hadis itu tidak terhenti sampai di situ Kang Rasid. Rasulullah bersabda berikutnya, "Illa man abah." Kecuali yang nggak mau. Maka sahabat heran, "Ya Rasulullah, qalu wa may ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasul? Coba Kang Rasid, apa Kang Rasid nggak mau masuk surga? Pengen masuk neraka? Surga, Pak Ustaz. Tuh kan buktinya. Tak ada orang yang kita tanya melainkan mereka ingin menjadi ahli surga. Tapi nyatanya dalam nyatanya dalam hadis itu Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Maka sahabat bertanya, "Qalu wa ya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu? Dijawab oleh Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah." Siapa yang patuh kepada ajaran yang kusampaikan, perintah yang telah kukeluarkan, siapa yang mengikuti ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan, itulah umatku yang pasti masuk surga. Jadi syaratnya patuh. Ya. Paman asani fakot aba. Tapi yang membangkang, yang keras kepala, tidak mau patuh kepada perintah Rasulullah, itulah umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Walaupun bibirnya berjuta kali mengucapkan, aku ingin masuk surga, aku ingin menjadi ahli surga, biar di dunia sengsara, yang penting di akhirat masuk surga. Begitu toh? Tetapi tak bermanfaat kalimat itu berjuta-juta kali lipat pun. Nah dalam hal ini, sholat sholat Kang Rashid bukan hanya uh, dengan sholat itu kita mesti setelah itu kaya, duit kita banyak, rezeki melimpah. Bukan itu yang diharapkan dari melaksanakan sholat. Tetapi yang diharapkan dari melaksanakan sholat adalah satu, membedakan kita orang Islam atau bukan. Karena Nabi bersabda, Al-ahdul ladhi bainana bainahumus sholah. Ya kan? Yang membuat kita ini berbeda, orang Islam dengan orang non-Islam adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang gak mau sholat, dia bukan orang Islam. Begitu. Nah, Kang Rasid bilang tadi karena saya orang Islam. Ya. Faqad kafara, maka orang itu dihukumi keluar dari Islam. Nauzubillah. Satu. Yang kedua, ternyata sholat ini Kang Rasid ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan sholat seperti yang tadi kami sampaikan, hati tenang, jiwa lapang, biar fulus tidak banyak, biar uang juga tidak banyak, harta tidak melimpah, tetapi hati tenang, keluarga juga menjadi tenang. Subhanallah. Dan ketenangan itu tidak akan bisa dibeli dengan uang, tidak dengan pangkat jabatan, tetapi dia bisa dilapatkan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah jalannya, salat adalah tiangnya. As-salat imaduddin. Salat adalah tiang daripada agama. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan salat ya sungguh ia telah kafir. Wal'iyadzubillah. Saya yakin lah, ya. Saya yakin bahwa Kang insya Allah tidak meninggalkan sholat karena membenci sholat kan enggak kan? Hanya karena merasa tidak berguna sholat itu saat ini. Atau juga orang-orang yang pada sholat-sholat juga pada miskin mungkin kali itu. Seperti itu mungkin perasaan hati abang. Ya, Akang ya. Maka dengan ini kita sampaikan pada Akang. Yang ketiga yang kita inginkan yaitu dengan sholat ini semua kekurangan-kekurangan kita yang lain di hari kiamat Allah ampuni. Allah tutupi selama sholat kita bagus kan. Selama sholat kita bagus. Ya, ya artinya tentu saja kita tidak boleh lakukan dosa-dosa besar. Tapi mungkin saja ada kelalaian ini dan itu dengan sholat yang baik, sholat lima waktu yang kita kerjakan Allah ampuni semua. Ya, setelah itu ada lagi yang keempat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ah, dengan sholat, seseorang akan diberi oleh Allah kekuatan untuk benci dan menjauhi apapun yang yang mungkar. Dosa-dosa, ya, coba Akang. Kalau Akang nggak sholat, kecenderungan Akang untuk main koa, ya, membuang waktu, kemudian menggoda wanita. Ini maaf-maaf nih cerita-ceritanya Akang sudah oh, iya. termasuk uh, lelaki yang menggelisahkan anak-anak gadis kampung kita nih karena hmm. suka ganggu-ganggu itu karena akang nggak sholat coba kalau akang sholat insya Allah lah dalam hati ini sudah ditanam oleh Allah rasa benci terhadap perbuatan dosa. Tapi sholatnya benar kan Nah kita berharap mulai hari ini akan bisa uh, mendapati posisi soft sholat. Alhamdulillah kalau paling depan. ya Karena orang yang paling depan saf sholatnya, dia mudah-mudahan paling depan memasuki surga Allah nanti. Amin ya Rabbal ya Alamin. Gimana kan Insya Allah bisa sama-sama kita kan ke depan. Sebenarnya sih Ustaz, saya hmm pengen sholat gitu kan. Yeah. Cuman kadang-kadang orang-orang sekitar terlalu mudah menggunjing saya itu orang pasti suka sholat gak usah ngajak sholat katanya. Mhm. Dia mah nggak pernah sholat. Sebenarnya itu pengen saat sholat benar. Hmm. Subhanallah. Ini dengar nih, tolong ya sampaikan sama teman-teman kita ya bahwa seseorang itu apalagi yang berniat untuk melakukan amal kesolehan, amal kebaikan ya mohon jangan ada yang mentertawakan, meremehkan Kadang-kadang itu juga menjadi penghalang orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemarin ada dua sholat Jumat saya. Eh. Baru makan sendal. Eh, Kang Rosi tumben. Hmm. <laughs> Dibilang tumben. Ya, saya paling balik baik lah, main ngebon dah. Kang Rasid, dengarkan kalimat saya. Untuk masuk surga, kalau Kang Rasid tahu ya bahwa sesungguhnya eh, apapun penghalang yang bisa membuat kita sampai ke surga, Kang Rasid pasti buang. Sejauh-jauhnya, pasti buang ya sejauh-jauhnya demi ke arah bisa masuk surga termasuk sekarang ini penghalangnya adalah mulut monyong orang ya lidah tajam orang buang saja kita bukan nyembah orang kok ya kita juga bukan mencari hati orang Ridonas nas ghayatun la ya senangnya hati orang puasnya hati orang melihat kita bukan sesuatu yang kita inginkan dan juga bukan sesuatu hal yang bisa kita dapatkan oleh karena itu cukup ridho Allah yang kita inginkan Nah kan, akan ingin masuk surga, jalan tolnya sudah ada. Sholat dari situ starting kan, ya. Saya ingin kita bersama-sama nih semuanya, ya. Ini Akang Malaysia. <laughs> Semua sama kita semuanya masuk ke dalam surga, saling berlomba-lomba. Belum terlambat, kan? Saya juga ingin ke masjid, cuman <laughs> tolong jangan di ini lagi ya tuh tolong kasih tahu kepada yang iya, lain tuh Kang Rosid udah mau sholat tolong jangan dicemooh semoga Allah memberikan kepada Kang Rasid hidayah kuat hatinya untuk menyembah Allah sampai meninggal dunia amin ya rabbal alamin ya semuanya makasih ya sama-sama <laughs> Alhamdulillah ya kalau begitu kita tinggalkan dulu Kang ya, Ustaz ya. makasih eh, ya. Eh, ya, Malaysia, makasih ya. insyaallah ya. Insya Iya, iya. Ya, makasih ya. Barang-barang ya. Assalamualaikum. Ya. Ustad. Eh. Ustad, saya mau ke masjid sekarang. Allah. Mau sholat. Tadi Kang Rosid. Allahu Akbar. <laughs> Masya Allah.